Ali Maksum Baik sahabat Pak berapa orang Alhamdulillah Seragen angkat tangan Laki perempuan Seragen angkat tangan Klaten Klaten Karanganyar Delanggu Boyolali Wonogiri Jogja ada rombongan di Jogja Jakarta Jakarta ada Jakarta di bawah ntar kalau tidak saya sebut protes ya Betul. Alik pegang mic sampai sini tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah sebentar lagi langsung akan saya mulai. Mohon maaf saya nyampainya terlambat karena saya baru nyampe dari Malang. Baru nyampe dari Malang. Kalau wajah-wajah lelah harap dimaklumi. Harap dimaklumi. Sebelum saya mulai acaranya, majelisnya Ali Maksum. Kita akan pemanasan sebentar ya. Ali. Dipimpin pemanasan lagunya apa? Hah? Apa? Iya atau tidak? Itu nih? Vokalnya nih. Siap-siap nabuh ya. Kita mau coba dulu. Semuanya siap nabuh. Kasih contoh dulu. Lagunya apa, Li? Ngomong. Hah? Isfalana. Coba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala يا رسول الله لك شفاعة وهذا مثل يا ناس يا رسول الله Lihat aba-abanya di saya ya. Kita ini latihan dulu. Merinding saya. Ya, merinding atau enggak merinding? Oh, insyaallah. Yang dari Jepara, Jepara, naik ke atas panggung semua. Naik, naik. Ini kita akan latihan al-madad 2 menit ya Coba pukulannya seperti apa Pukulan yang pakai hadroh Hadroh biasa Lihat dulu Lihat dulu jangan ditirukan ya Langsung al-madad Al-madad Al-madad Al-madad Ya Rasul حبيب الله المدى المدى المدد يا رسول الله المدى المدى المدد يا حبيب الله أشرق البدر واختفى بدره مدد مدد مدد yang cepat tadi agak beda dikit ya. ya. Lagu yang ketiga. Apa lagi? Yang lebih dalam Hah? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Yang, yang agak cepat ya. Itu tutup. Kasih tutup berdiri biar yang lain lihat dulu. Lihat dulu ya, lihat dulu. Enggak hafal, enggak hafal. Hiduplah Indonesia لنا minta semua yang di sini berdiri sebentar. Mbah Umar Syahid Rawuh. Mohon berdiri sebentar. tangganya dengan tangganya. Kelihatan enggak? Lagu yang keempat Hah? sudah Ya Nabi Kiam ya. Kiam sudah tahu semua kan lagunya ya. Mbah Umar sudah rawuh Latihan sudah cukup Sekarang kita mulai majelisnya ya Insya Allah barokah Insya Allah manfaat Kita awali dulu Dengan bacaan surat Al-Fatihah Sebentar Mas Roni dan semua kameramen Tolong kameranya bagian operator nanti diambil semua yang hadir sampai yang keluar-keluar sehingga yang di di luar majelis ini yang lagi streaming bisa tahu kondisi lapangan seperti apa. Ya Mas Seto komandan yang di sana jadi dibagi gambarnya nanti biar nggak kefokus di sini biar terliput semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافئنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتاب التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنيد البغدادي وسيدي معروف القرخي وسيدي بشر الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيد أبي حسن الشاذلي وسيد بهاء الدين النقشبندي ثم إلى رسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسيد أبي مدين المغربي ثم إلى رسيد أحمد الرفاعي ثم إلى رسيد بهاء ثم إلى رسيد أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية أينما كان وكانت أرواحهم ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب أبو بكر السكران والحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني والسيدي فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى روح سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رسيدي وحبيبي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى ثم إلى روح سيدي وحبيبي الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس وأصوله وفروعه ثم إلى رسيدي وشيخي وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه الحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبابة علوية بنت حسين الهادي الجفري ومشايخه وتلامذته وإخواته وإخوانه وأزواجه خصوصا فاطمة بنت محمد مولى خيله ثم إلى رو الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبابة خديجة ابن حبيبنا علي ثم إلى سيدي وقرة عيني وقدوتي إلى الله حبيبي محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وسنب خديجة بنت علي القدري وزوجته حباب الشفاء بنت طه بن عبد الله السقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولده حسن عرفان ثم إلى روح الحبيب علي بن أبكر السقاف والحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد السقاف ثم إلى روح سيدي وجدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العدروس وجدي علي بن محمد الحبشي وجميع أزواجهم صن جدتي ويجي والزهرة وطلحة ثم إلى روح خالتي نور وخالتي الزنا خالتي فاطم عمتي فاطمة ثم إلى روح خالي حسين وخالي علي وخالي محمد وعمي زين وعمي عدوس وعمي عاقل بن محمد بن عاقل وعمي أحمد بن عبد الرحمن السقاف الكاف ثم إلى روح ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر العدوس والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي كويتان ثم إلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد ثم إلى روح الحبيب محمد بن بن حسين العدروس والحبيب شيخ بن محمد بن حسين العدروس والحبيب أبو بكر بن محمد السقاف والحبيب الشيخ بن بكر السقاف ثم إلى رو الحبيب إدرس بن أم الحبيب محمد بن إدرس الحبشي ثم إلى أرواح جميع أولياء والصالحين خصوصا من أولياء هذه البلدة والصليها إلى روح بهي سلمان بابونغان وإلى روح بهي عمر ثم إلى روح بهي حسن منها ثم إلى روح بابا مرسدي ثم إلى روح من كانت في سابق حاضرا معنا في هذا المجلس ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح من, من, من أعان على الخير في في في مجلس الروضة وفي مجالسكم جميعا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا dengan berkat orang-orang yang telah kami sebutkan ya Allah ampunilah dosa-dosa kami semua Tutuplah aib kami semua Terimalah semua amal soleh kami Ya Allah Terimalah semua amal soleh kami Ya Allah Panjangkan usia kami semua Dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan Kebahagiaan, kekayaan Dan dalam segala hal yang engkau ridhai Ya Allah dengan berkat beliau-beliau semua Limpahkan kepada kami limpahan barakah Limpahan nafahat, limpahan asrar Limpahan ulum ala dunia Bukakanlah kepada kami ilmu para awliya wassalihin Ya Rabbi jauhkanlah dari diri kami Orang tua kami, pasangan hidup kami Anak keturunan kami, keluarga kami Ya Arhamar Rahimin Jauhkanlah semuanya yang tidak menyenangkan Dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirah Ya Arhamar Rahimin Allahumma tfa'annal bala wal waba والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن ببركة هذا المجلس الشريف برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Rabbi dengan berkat majlis ini Ya Allah jadikanlah bangsa kami bangsa yang damai bangsa yang tentram, bangsa yang sentosa, bangsa yang beriman. Jauhkan dari segala bentuk petaka, jauhkan dari segala bentuk musibah, jauhkan dari segala hal yang tidak menyenangkan, yang tidak engkau ridhai ya arhamar rahimin. Jadikan bangsa ini rakyatnya beriman kepadamu ya Allah, rakyatnya sujud kepadamu ya Allah, rakyatnya ingat kepadamu ya Allah. Begitu pula para pemimpinnya ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, setelah semua dengan kebala kebaikan, kenikmatan, ketaatan. Akhirilah usia kami kelak dengan husnul khatimah. Allahumma hadi tawab hadzal majlis ila man dzukir man dzakarna fil fil fil, fil awal, thumma ila ruh ba'da dari karya di thumma ila arwah al mutasaddiqina li hadzal majlis khususan wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. إياك Mari kita awali dengan bersolawat 10 kali ya. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك شفاعة الفرح لك Allah. عدنا بك يا يا حبيب أنت للخلق لك شاكر pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada Khususnya yang berada di Masjid Agung Surakarta ini Saya ucapkan selamat atas berkumpulnya kita di masjid ini Dengan niat tabuh seribu rebana Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini Benar-benar sudah terkumpul lebih dari seribu penabuh rebana Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Hadirin, saya tadi ditabuh barang itu merinding. Mau nanya sama ibu, ibu dulu, merinding atau enggak merinding? Merinding bu. Ya. Kalau bapak-bapak, adik-adik, mas-mas merinding atau enggak merinding? Merinding juga. Boleh nanya. Yang di bawah sana mohon maaf ini tempat yang di sini ternyata dipenuhi sebagian besar oleh yang nabuh rebanaya. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bawah sana nanya merinding atau enggak merinding? Saya pengen nanya jenengan bangga atau tidak bangga dengan ahlus sunnah? Semuanya jawab bangga atau tidak bangga? Bangga atau enggak bangga? Bangga atau enggak bangga? Hmm, hidup golongan doyan solawat. Saya minta kepada Kasat Intel Surakarta Bapak Fahrudin, untuk di depan sini bersama saya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ala Ahlus Sunnah wal kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ala golongan doyan sholat golongan golongan doyan doyan mau doyan tah doyan silatu doyan cinta sesama, doyan mesem, Doyan me doyan sede, doyan kebaik, tidak doyan permusuh, tidak doyan pertikai, tidak doyan perpecah. Yang mau hanyalah satu persatu persatu dengan la ilaha illallah Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita bersama-sama berdiri bagi yang mampu. Ya. Kan lengkap ada polisinya, ada TNI-nya. Hah? You, you. Hidup Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim Alhamdulillah. Saya jujur bangga. Bangganya bagaimana? Jenengan-jenengan ini saya panggil tidak ada satupun yang saya bayar. Tidak ada satupun yang saya bayar jenengan-jenengan saya panggil datang dengan senang hati berangkat cari biaya sendiri sendiri itu yang buat saya bangga berarti majelis ini majelisnya orang-orang yang ikhlas insyaallah orang-orang yang gak cari pangkat gak cari kedudukan tidak cari apa-apa cuman pengen cari senengnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju betul yang kedua yang buat saya bangga, nanya ibu-ibu dulu. Kemarin saya ngumpulkan jenengan sekian banyak latihan atau enggak? Mas-mas, jenengan semua saya kumpulkan pakai latihan atau tidak? Tidak. Kapan saya ngelatihnya? Ya, buat yang yang belum tahu, latihannya baru saja. Baru saja latihan Seribu orang tanpa dilatih Nabuh Padahal itu model hadrohnya macam-macam Kok subhanallah bisa nyatu Jadi bareng dan indah Ini berarti hati jenengan Sudah bersatu Alhamdulillah Alhamdulillah Cita-cita saya kalau jadi presiden nanti Tahun 4000 Masehi itu Pak Fakhrudin tahun 4000 Masehi. Kalau saya jadi presiden nanti tahun 4000 Masehi, kira-kira kalau Indonesia Raya dinyanyikan di istana negara dengan tabuhan seperti ini, kira-kira indah atau enggak indah? Kolaborasi antara musik yang sudah ada selama ini ditambah dengan musik tradisional, nanti saya akan minta kelompok angklung nasional juga ikut andil akan jadi lagu Indonesia Raya betul-betul Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, seluruh alat musiknya kumpul, anak bangsanya kumpul di istana negara atau di gedung yang paling besar di Indonesia. Sekian puluh ribu, ratusan ribu nabuh bareng. Itu cita-cita Noval bin Muhammad Al-Idrus dan seluruh teman-temannya. Setuju? akan saya buktikan 9 Agustus insya Allah saya akan ngajak kalian semua untuk berbuat yang seperti ini lagi siap atau enggak siap siap atau enggak siap tempatnya sama tapi di depan sana saya pengen alun-alun itu seperti yang kita cita-citakan bersama penuh dengan manusia siap siap mulai hari ini Cari teman-temannya, suruh ikut daftar. Kalau ini sudah ada seribu orang, satu orang cari seribu, satu orang cari satu lagi, udah jadi dua. Kalau satu orang cari sepuluh, udah jadi sepuluh. Kalau satu orang cari dua puluh, sudah dua puluh. Kalau dua puluh ribu nabuh rebana di sana, rekor inter akhirat. Bukan cuman internasional, tapi inter di jagat raya belum pernah ada rebana ditabuh bareng oleh 20 ribu orang. Kira-kira pengen ndak mecahkan rekor interakhirat? Kalau internasional paling cuma masuk Guinness Book of Record. Kalau rekor nasional paling cuma masuk muri. Tapi kalau interakhirat masuk dalam kitab catatan amal jenengan masing-masing. Malaikat nulisnya kesel, nggak rampung-rampung pahalanya. Siap? Saya kok jadi emosional begini ya. Teriak-teriak, bengok-bengok, semangat. Ini seperti orang yang baru pulang dari Malang perjalanan 6 jam setengah. Kira-kira cocok atau nggak cocok ini? Nggak cocok ya? Ini kelihatannya seperti orang habis makan 5 piring mungkin ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagu kebangsaan kita ini lagu yang luar luar biasa. Kenapa saya taruh ini di depan setelah iswa' lana ya Rasulullah? Pertama kita minta syafaatnya Rasulullah dulu. Biar majlis ini lancar, aman, barokah untuk semuanya. Dan jadi niatan biar yang hadir maupun yang mendengarkan, yang melihat dari rumah juga ikut dapat barokahnya. Yang kedua Indonesia Raya karena sekarang jiwa nasionalisme anak bangsa mulai terkikis. Banyak bangsa kita ini anak-anak mudanya kurang punya jiwa nasionalisme. Kadang kita beragama, tapi kita tidak berkepribadian bangsa Indonesia. Makanya saya ingin memunculkan lagi anak-anak muda, kelompok-kelompok pengajian yang mereka orang-orang yang beragama, tapi mereka cinta tanah airnya, cinta negerinya, cinta bangsanya, cinta Indonesianya, sehingga Indonesia ini akan menjadi bangsa yang beragama, beradab, berhati nurani, berakhlak dan berahlus sunnah wal Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan, nanya sama operator streaming, kira-kira suaranya bisa masuk bagus tidak? Suara teman-teman masuk enggak? Coba ibu-ibu salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bu, kok kalah bu? Biasanya jenengan menang loh bu. Coba tunjukkan kewanitaan jenengan yang suka melengking kalau marah tuh loh bu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ternyata setelah sekian lama dikalahkan ibu-ibu, maka pagi hari ini teman-teman saya dari kolongan Bani Adam bisa mengalahkan Bani Hawa solawatnya. Alhamdulillah. Ya memang pantas ya Bu ya. Lawang warisan saja wanita itu kan dapat separohnya pria ya. Jadi kalau suara kalah banter wajar ya. Semoga ganjarannya nggak kalah ya. Amin Allahumma. Amin. Gimana bagian operator? Suaranya bisa masuk semua teman-teman saya tadi? Masuk. Alhamdulillah. Jadi karena nanti yang di di rumah, yang di Hong Kong ini banyak di Hong Kong lihat nih. Di Taiwan, di Bandung, di Jakarta, di belahan bumi kita Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, banyak yang lagi nonton, banyak yang lagi nonton. Pertanyaan selanjutnya. Kalau kita bisa ngumpulkan 20 ribu orang, 30 ribu orang penabuh rebana, belum yang hadir, belum yang yang hadir. Kira-kira seneng atau enggak seneng? Seneng atau enggak seneng? Sekarang saya mau nanya, kira-kira 9 Agustus Ba'dal Isya yang siap hadir insya Allah, angkat tangan. Pak Fakhrudin, siap Pak? Ya. Siap ya? Yang siap cari bolo, angkat tangan. Pak Fakhrudin mau cari bolo, Pak Kapolres insya Allah. Siap? Alhamdulillah. Ya. Memang ini majelisnya nyantai ya, majelisnya nyan nyantai. Kenapa saya banyak alhamdulillah? Karena ini kan launching buku judulnya syukur ya. Judulnya syukur dan saya betul-betul bersyukur karena bisa kumpul bareng dengan jenengan. Saya merasa bangga di ulang tahun saya yang ke-40 hitungan Hijriah hari Kemis kemarin saya udah jadi orang tua, kakek-kakek. asy man balaghal arba'in. Kalau masuk umur 40 tahun itu udah tua renta. Nah, saya ini udah umur 40 tahun Kemis kemarin, tapi hitungan hi Hijriah. Alhamdulillah kok Mbah Umar Zahid dari Pacitan kersa dan meriki Umur beliau baru 105 tahun. baru 105 tahun. Beliau pengen umurnya lebih dari 150 tahun. Amin Allahumma. Lah Habib Novel pengennya juga sama. Jadi nanti jenengan mati sih nggak apa-apa. Ya, jenengan sudah di kuburan dulu, meninggal dulu semua nggak apa-apa. Saya tak di di sini dulu. Lah kalau saya berangkat belum dicepakan jenengan kan nggak enak. Jenengan meninggal dulu nanti nyepakkan kuburannya dulu buat majelis di alam kubur nih ya. Ini nanti kalau apa namanya guru-guru kita datang sudah cema cema pak Siap mati dulu, Bu? Enggak. Insya Allah semua panjang. Insya Allah semua sehat walaa. Insya Allah semua bisa menjadi orang yang beriman dan ber. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu sekalian, menginjak lagu yang ketiga. Kita nyantai aja ini kan mau seneng-seneng, ya kan? Mic kurang ya. Mic minta mic lagi bisa mic untuk Zamuna dan kawan-kawan. Yang di sini Jamuri, di sono apalagi? sepokoknya banyak macam-macam ya. Bagian ibu-ibu sini kasih mic, ada mic. Operator Mas Icuk. Ini bisa kasihkan satu. Yang nyala. Udah pegang mic? Tes tes. Ya. Lagunya apa? Tes tes. Hah? Nanti dulu. Indonesia Raya, Iswa Lana, al sudah. Kemudian nanti satu lagi. Satu lagi. Sekarang terserah. Terserah. Pikir aja. Jamuri tolong dipimpin lagu Miftahul Jannah. Sama. Oh, bubur Masya Allah. Selamat datang Ibu Wakil Wali Kota Bubur, makasih banyak atas ketahuannya Mohon maaf panas Kipas anginnya Masjid Agung belum terpasang soalnya. Insyaallah. Setelah renovasi itu belum belum selesai. sudah bosan? Senang? Anda sebagai penabuh rebana punya teman segini banyak bangga atau enggak bangga? Bangga atau enggak bangga? Bagaimana kalau kalau saya pada siang hari ini mewakili Anda semua mencanangkan berdirinya paguyuban hadroh Ahlus Sunnah wal Jamaah Karesidenan Surakarta agar jenengan nanti terdaftar kelompok hadrohnya siapa pemimpinnya kemudian nanti bisa silaturahim kumpul bareng latihan bareng tukar ilmu bareng nanti kalau jenengan dipanggil penuh jenengan bisa ngomong ini ada teman saya di sana mungkin kosong kira-kira jenengan setuju atau enggak setuju yang setuju coba angkat tangan. Semua setuju ya? Iya. Namanya apa enaknya? Hadroh Indonesia Raya. Hadroh Indonesia Raya. Al-Fatihah dengan niat semoga baik Guyuban. Hadroh Indonesia Raya Surakarta dicanangkan hari Ahad pagi 18 Mei 2014 oleh lebih dari 1000 penabuh hadroh dari Sekarizinan Surakarta dan sekitarnya dinyatakan berdiri semoga barokah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim surat alladzina an'amta alaihim ada maghdubi alaihim waladdallin amin oke cita-cita saya bubur Allah 9 Agustus kami akan buat kegiatan yang sama di depan sana Insya Allah. perkiraan yang hadir untuk informasi Pak Kasat Intel kalau nggak salah surat izin sudah dilayangkan juga perkiraan yang hadir itu teman-teman dari Jawa Timur minimal insya Allah 30 ribu orang. Dari Jawa Timur sudah ACC semalam saya di sana konfirmasi insya Allah minimal sekitar 30 ribu orang. Itu baru Malang. Itu baru Malang. Pacitan belum. Nah nanti insya Allah dikomandoi Mbah Umar Pacitan, Ponorogo dan sekitarnya akan kita kumpulkan juga di Solo. Jogja belum. Kira-kira kalau Pacitan, Ponorogo, Jogja, Malang, Surabaya, Ngawi, Sragen, Klaten, Boyolali, Semarang, Ambarawa, Tigo, Jepara, Kudus, kita kumpulkan di Solo 9 Agustus. Siap atau tidak siap? Siap atau tidak siap? Alhamdulillah lillah. Ini bukan misi Habib Novel, misi Hadroh Indonesia Raya. Misi Hadroh Indonesia siap? Saya kasih tugas mulai hari ini, jenengan mulai buat hadroh-hadroh lain. Didik anak-anaknya. Kalau udah punya satu, buat satu lagi. Yang udah punya satu, buat satu lagi. Yang udah punya satu, buat satu lagi jadi minimal 9 Agustus dari yang sudah ada ini udah dua kali li, lipat kemudian mulai jawil-jawil temennya untuk bergabung dalam Hadroh Indonesia Raya pemimpinnya siapa? pemimpinnya kita semua semuanya jadi pemimpin karena tugasnya bukan ngapa-ngapain cuman kumpul Pak. bareng sekali diajak kumpul kita kumpul bersama sama, tidak ada urusannya politik, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Maunya cuman untuk Indonesia, untuk Indonesia, siap? Alhamdulillah. Saya senang loh ini pakaiannya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang putih, ada yang bi biru, ada yang warna-warni, ada yang batik. Ya kan ada yang yang batik. Saya mewakili yang putih. Karena di sini sebagai tuan rumah yang bu, putih. Lah ini blonteng-blonteng ini dari mana ini blonteng-blonteng ini? Ah, Berkif 6 ya. Nanti 9 Agustus jangan khawatir. Insya Allah Polresta Solo juga mau ikut insya Allah. Karena kemarin saya belum ngabari ya. Insya Allah nanti akan akan ikut. Bisa kita bayangkan hadroh dari TNI, hadroh dari Pol, Polri, hadroh dari pesantren pesantren pesantren, hadroh dari pengajian, pengajian. Kalau 9 Agustus berhasil kita kumpulkan, kalau yang hadir udah bisa dipastikan insya Allah lebih dari 50 ribu orang. Tapi yang nabuh hadroh ini loh, saya pengen lebih dari 5 ribu orang. Jadi kita bisa buat judul 5 ribu penabuh reba, rebana kumpul di Surakarta. Nama hadrohnya Hadroh Indonesia Raya semua yang nonton tayangan ini, yang mendengar suara saya, jika ingin bergabung, segera daftarkan diri Anda. Sementara sekretariatnya Majelis Ar-Raudhah, sementara sekretariatnya Majelis Jamuri, sementara sekretariatnya Majelis Jamuna, sementara itu kan Klaten ya. Solo. Sementara sekretariatnya Majelis yang di Jepara, yang di Sragen, pokoknya yang hari ini ikut itu menjadi sekretariat untuk mendaftarkan dan menggabungkan kelompok hadrohnya. Setuju? Alhamdulillah. Sekarang tenang, ini waktu masih panjang, baru jam 10. Kita selesai jam setengah dua, 12. Mohon maaf kalau panas. Saya mau masang kipas segini banyak ya rodok bingung. Sekedar informasi, Waktu saya mengatakan sama teman-teman saya, 18 Mei kita buat majelis di Masjid Agung. Tabuh seribu rebana. Teman-teman saya teriak semua. Hah? Ibu kalau saya ngomong, Hah? Kira-kira tuh yang teriak laki atau perempuan? Oh perempuan ya. Nah kalau yang laki, Hah? Semua pada teriak. Tidak mungkin, Bib. Ngumpulkan seribu penabur rebana itu enggak gampang, tidak gampang. Saya bilang, lawang tinggal ngumpul kewe kok mumet. Ya kan? Kumpulkan saja. Perkara nanti kumpulnya cuma 300, saya akan ngomong, mohon maaf, judulnya seribu orang, tapi cuma ada 300. Gak usah repot. Kalau ternyata kumpulnya cuma 100, dia ngomong, mohon maaf, rencana seribu orang, tapi yang kumpul cuma 100. Alhamdulillah dalam waktu tiga minggu tidak sampai. Dari mulai hari dicanangkan sampai hari ini itu nggak sampai tiga, tiga minggu. Yang tercatat lebih dari 1150 penabuh rebana. Maka saya ucapkan la haula wala quwata illa billah. Artinya kalau tiga minggu bisa ngumpulkan lebih dari seribu Agustus itu masih kapan? Juni, Juli, Agustus. Masih tiga bulan. Nah kalau tiga bulan mau cari lima ribu bisa atau nggak bisa? Bisa atau nggak bisa? Jadi judulnya nanti pada bulan Agustus 5000 penabuh rebana menyambut Indonesia Raya Merdeka. Setuju? Judulnya dirubah, Bu. Izinnya nanti judulnya dirubah. 5.000 penabuh rebana menyambut Indonesia Raya Merdeka. Siap semuanya? 9 Agustus ya, itu 14 Syawal. Jenengan sudah puas insya Allah sawalannya sama keluarga sudah bu puas. Harinya Sabtu malam ah, Ahad. Nah sekarang kita udah kumpul di sini. Masing-masing tentu kangen kepada Rasulullah SAW. Kangen atau enggak kangen? Kangen atau enggak kangen? Kangen sama Rasulullah. Lah kalau semua sudah hadir, jenengan pengen kanjeng Nabi hadir atau enggak hadir? Ruhnya Rasulullah SAW itu bisa pergi kemana-mana. Bisa pergi kemana? Mana. Makanya Rasul bersabda, Man ro'ani fil manam, fakat ro'ani haqqan, fa inna syaitana la yatamathalu Siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, melihat aku, maka dia telah betul-betul melihat aku karena setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Lah kalau Rasul bisa datang menemui kita dalam mimpi, apalagi datang menemui kita di alam dunia ini buat Rasul sangat mudah. Kok mudah bagaimana? Lawang dulu waktu Rasul masih di dunia sudah bisa pergi ke akhirat kan itu lebih susah. Di dunia Rasul bisa pergi ke akhirat yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Lah sekarang Rasul di akhirat, apakah bisa pergi ke dunia? Ya pasti bi, bisa. Dalilnya mana? Dalilnya adalah ketika Isra dan Mi'raj di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan arwah ruh seluruh nabi dan ruh seluruh rasul yang mana nabi dan rasul itu sudah meninggal semua kumpul di Masjidil Aqsa bisa kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa sholat berjamaah, imamnya masih hidup, makmumnya awarahum semua. Makmumnya arwah semua ini. Imamnya Nabi Muhammad SAW, makmumnya arwah semua. Makanya siang hari ini, waktu duha ini, yuk kita niati minta kepada Allah agar kanjeng Nabi Muhammad SAW dirawuhkan walaupun sesaat di majlis kita ini. Mau atau enggak mau? Mau atau enggak mau? Maka pertama kali kita ucapkan salam dulu yang khusyuk. Setelah salam nanti kita bersama-sama ki kiam yang khusyuk ya. Niat betul-betul manggil Rasulullah SAW. Semua handphone yang main handphone tolong berhenti main handphone dulu. Kalau syuting enggak apa-apa. Ya, yang main handphone SMS jangan ada yang SMS. Masing-masing bayangkan sekarang berada di Madinah Al-Munawwarah. Berada di Madinah Al-Munawwarah. Berada di depan tempat peristirahatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan Al-Fatihah, kemudian kita baca salam yang biasa di Maulid dipimpin oleh Ustadz Ali Maksum yang kasa, saya kasih julukan Syekh Ali. Ya, akan dipimpin oleh Syekh Ali. الفاتحة إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يحضره في هذا المسجد الشريف وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة السلام عليك زينب أنبياء سلام السلام عليك طه طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام Kita akan bersama-sama baca Qasidah Mahalul Qiyam Tapi mulai nabuh rebananya ketika walanal busra bisa'din.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 yang saya cintai yang saya taati guru kita semua Al-Habib Novel bin Muhammad al Haidrus serta para romo kiai, para habaib yang hadir khususnya Mbah Umar Syahid dari Pacitan para aparat pemerintahan baik dari kepolisian maupun dari TNI yang ikut menyemarakkan acara di siang hari ini semoga insya Allah semuanya mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Duduknya kita di tempat ini dihitung kita sedang ibadah kepada Allah Tidak dibangkitkan kita dari tempat ini Melainkan Allah sudah mengampuni semua dosa kita Amin Allahumma Amin Alhamdulillah kumpul semuanya di tempat ini Sekalipun mungkin agak sumuk sekarang ini Sumuk enggak sekarang? Alhamdulillah ngerasakan sumuk mudah-mudahan cuma di dunia Di akhirat enggak ketemu sumuk lagi kalau sumuknya di dunia itu gampang, dikipasi gampang. Tapi kalau sumuknya di akhirat itu nanti jarak matahari cuma satu jengkal dari kepala manusia. Ketika itu manusia didiamkan dalam keadaan jarak matahari dengan kepala selama 50 ribu tahun. Keringatnya nggak usah dibayangkan lagi. Ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang keringatnya sampai selutut, ada yang keringatnya sampai sepusernya, ada yang keringatnya sampai sedada dan banyak yang keringatnya menenggelamkan dirinya sendiri. Banyak nanti manusia yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dalam keadaan yang seperti itu nanti orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya mereka teriak-teriak sambil menyatakan Robbi arihni walau ilanar ya Allah aku nggak kuat di padang mahsyar cepat kirim aku ke neraka karena nggak kuat merasakan pak panas. Mudah-mudahan kita kumpul karena cinta Nabi, kita kumpul karena cinta wali. Mudah-mudahan panasnya cuma di dunia, di akhirat gak ngerasakan panas lagi. Kemudian kumpul juga di sini kurang lebih seribu penabuh rebana. Jadi ketika waktu beliau membuat gagasan, eh, kurang seribu lebih daripada penabuh rebana nggak pakai kurang katanya. Insya Allah seribu lebih dan insya Allah nanti 9 Agustus bisa lima ribu lebih. Saya termasuk orang yang teriak ha itu termasuk saya. Jadi waktu mau ngumpulkan seribu rebana. Tapi alhamdulillah ternyata memang benar-benar di hari ini kumpul seribu rebana. Sebenarnya hadroh atau rebana itu ciri khas bangsa ini. Sekarang nyonya punten, banyak anak muda yang lebih bangga kalau dirinya jadi anak band. Tapi jarang ada anak muda yang bangga kalau dirinya jadi anak hadroh kecuali yang hadir di sini insya Allah. Dan yang hadir di sini bangga semuanya. Mereka nggak sadar dulu yang memperjuangkan negara kita supaya merdeka itu anak-anak muda yang bawa hadroh yang dari pondok pesantren. Yang jajah itu yang bawa grup band. Itu yang jajah tembok geroban itu yang jajah yang ngajari yang penjajah kita. Yang memperjuangkan, yang perang, yang mati-matian, yang mengobratkan nyawanya. Itu semuanya kalau selamatan pakai hadroh semuanya. Lalu sekarang kebalik. Katanya generasi muda bangsa lebih bangga kalau jadi anak band, tapi nggak bangga kalau jadi anak hadroh. Harusnya mulai sekarang insya Allah berkat dibentuknya Hadroh Indonesia Raya Seluruh pemuda di Indonesia bangga kalau dirinya jadi anak Hadroh Seluruh pemuda di Indonesia mulai sekarang ini budaya kita, ini ciri khas kita, ini tradisi kita, ini bukan warisan penjajah Harus kita perjuangkan, kalau perlu semua anak muda bisa pegang Hadroh insya Allah Satu kabar gembira untuk yang pemegang Hadroh untuk yang megang hadroh, mudah-mudahan yang nggak megang hadroh juga kecipratan. Sedikit kisah, sedikit kisah. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, saya juga minta satu kalau gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, waktu itu Nabi ketika jalan-jalan lihat ada anak-anak kecil perempuan yang nabuh rebana. Sambil mereka melantunkan syair Nahnu jiwarun min bani najari Ya habadha Muhammadun biljari Kita ini anak-anak kecil dari suku Bani Najar Kita merasa bangga karena Nabi Muhammad jadi tetangga kami Dan jadi yang ceritanya perempuan megang hadroh itu Atau orang-orang megang hadroh itu sudah jadi sejak zaman Nabi Alhamdulillah berlangsung perempuan megang hadroh sampai zaman jamuri ya jamuri, jamuna dan jamu-jamu yang lainnya insya Allah tradisinya berlangsung dari zaman Nabi sampai sekarang ketika itu Nabi nanya sama anak-anak perempuan yang megang hadroh megang hadroh sambil memuji-muji Nabi Muhammad SAW pertanyaan Nabi luar biasa Nabi nanya hal tuh nani kamu cinta nggak dengan aku? Anak-anak kecil perempuan ini jawab, demi Allah ya Rasulullah, aku cinta kepada kamu. Langsung jawaban Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, Allah yang tahu bagaimana besarnya cintaku kepada kamu semuanya. Untuk pemegang hadroh, yang megang hadroh penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Makanya aneh di zaman sekarang kalau ada orang yang ngaku ngikuti sunnah Nabi, ngaku ngikuti Nabi, tapi nggak suka dengan orang-orang yang pegang hadroh. Kenapa? Nabi sendiri menyatakan kalau ada yang pegang hadroh seperti suku Bani Najjar, pegang hadrohnya, mengucapkan sholawat, mengucapkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, aku cinta kepada kamu. Lah kalau ada orang gak cinta dengan yang megang hadroh, gak cinta dengan yang mengucapkan solawat, gak cinta dengan yang mengucapkan syair, pasti berikan pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengikut Nabi Muhammad SAW pasti cinta dengan orang-orang yang memegang rebana yang memuji Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang di tempat ini dicintai oleh Nabi Muhammad SAW kita sudah membuktikan insya Allah sekalipun panas, sekalipun keadaannya seperti apapun, kita tetap duduk di tempat ini karena cinta kepada Nabi. Mudah-mudahan kita juga jadi umat yang dicintai Nabi. Jadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak tahu ya, ini yang merasakan saya sendiri atau yang lain merasakan. Waktu Habib Muhammad tadi bilang, jenengan panas, sumu, sumu, tapi nanti kalau di di sana insya Allah tidak kepanasan gitu kan ya. Tiba-tiba ada angin sejuk. Betul? Betul? Langsung dibuktikan kan, tiba-tiba ada angin sejuk. Yang tadi-tadi nggak begitu muncul, tiba-tiba angin sejuk itu mun muncul. Jadi Allah juga tidak mau jenengan di sini kepanasan. Di sini nggak kepanasan, di sana juga nggak kepanasan. Karena yang punya angin adalah Allah Subhanahu wa taala. Angin, angin datang ke mari, aku enggak mau sumo lagi. Amin. Loh, datang anginnya tuh. Rasakan saja. Bisa atau enggak bisa? Lo yang punya angin siapa? Yang punya angin? Allah pasti bisa Allah ngirimkan angin tapi tolong sedikit saja loh datang kan jangan besar-besar nanti ribut kalau besar kan ambruk semua nanti ya maaf ya hadirin Alhamdulillah ini, ini Habib Muhammad bin Husin Cucuknya Habib Anis ini ya Cucuknya Habib Anis Alhamdulillah kalau kakeknya lihat pasti bangga punya cucuk yang seperti ini betul tak betul Pasti bangga kalau punya cucu yang seperti seperti ini. Saya pengen Solo dan sekitarnya muncul dai-dai begini ribuan. Saya pengen Solo dan sekitarnya muncul dai-dai begini ribuan. Agar bangsa ini jadi bangsa yang betul-betul bermoral, berakhlak, berakidah, dan santun dalam persatuan Indonesia Raya. Amin Allahumma. Amin. Nah, nyantai dulu. Karena ini kan juga ada lonceng buku syukur ya. Buku ini gambarnya orang sujud. Judulnya syukur. Mohon maaf. Cover ini yang buat saya sendiri dengan keterbatasan ilmu percoveran sebisanya. Buku ini waktu saya mau tulis saya nggak sempat nulis. Kenapa nggak sempat nulis? karena keliling Indonesia. Plus ada tugas di Hongkong di Taiwan. Jadi nggak sempat nulis. Padahal sudah saya umumkan 18 Mei launching buku sama tablik akbar tabus ribu rebana. Teman-teman saya nanya, bukunya sudah ada Beb, ditulis saja belum. Ditulis saja belum. Alhamdulillah seminggu yang lalu hari Senin Ya, seminggu yang lalu hari hari Senin. Jadi kalau sekarang Sabtu, ada Senin, Senin Senin sebelumnya itu, Senin dua minggu yang lalu ya. Saya tulis dalam empat hari. Empat hari alhamdulillah selesai. 132 halaman. Kemudian masuk percetakan. Percetakan punya waktu cuman 8 hari. Alhamdulillah kemarin maghrib jadi langsung dikirim ke Masjid Agung. Salah satu niat, salah satu niatnya banyak. Salah satu niat saya tulis buku ini adalah karena saya tidak mau jadi orang yang minta-minta. Saya nggak mau jadi orang yang tangannya ngatung di bawah. Semalam saya ke Tulungagung mampir ke rumahnya orang yang kaya, orang yang kaya tapi nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Soalnya kalau punya duit langsung dihabiskan, didum kerja dapat berapa ratus juta langsung bangun masjid dapat berapa puluh juta langsung serahkan pesantren jadi rumahnya besar tapi nggak megang duit di dunia karena saldonya banyak di akhirat saldonya banyak di akhirat saya ngomong sama teman-teman saya coba minta nasihat dari bapak ini ini bukan kiai bukan ulama tapi ini orang-orang sugih yang ngungkuli kiai, ngungkuli ulama. Coba nasihatnya apa? Nasihatnya cuma satu, Bib saya ini semenjak dulu melarat, semenjak saya miskin, semenjak saya melarat, tidak pernah tangan saya di bawah. Saya selalu pengen jadi orang yang tangannya di atas. Walaupun melarat, gak punya apa-apa, gak pernah minta, kerjanya cuma ngasih, ngasih, ngasih, dan ngasih. Kata beliau, dulu waktu melarat, berarti sekarang sudah, sudah sugi. Lawang waktu melarat aja begitu, apalagi ketika kaya raya. Dan yang kedua, Beb, saya kalau nggak punya uang tidak mau keluar dari rumah. Aneh atau? Nggak punya uang pilih di rumah. Lo kenapa kalau bapak nggak punya uang bapak beli di rumah? Jawabannya sepele. Soalnya nanti kalau keluar ada orang yang butuh, saya nggak bisa ngasih, saya malu. Kalau ada orang yang lihat saya butuh, orang ngasih saya, saya juga malu. Jadi dikasih malu, nggak bisa ngasih juga malu. Lebih baik mikir di rumah dulu. Solusinya baga bagaimana? Karena majelis yang saya bina itu butuh dana yang banyak dan memang kita diminta sama guru saya tidak buka kota amal, celengan muter dan lain sebagainya. Ya saya harus ker kerja. Sedangkan saya punya cita-cita pengen bangun tuh gambar yang di belakang itu. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak itu? Bisa. Coba tim hadroh geser dikit boleh? Pak Fakrudin di situ aja. Tenang, Pak. Ya. Kamera bisa di syuting gambar itu? Bisa? Yang di sana ada LCD enggak ada? Ya. Yang di sana nanti bisa lihat dari layar itu ya. Kelihatan yang di luar remang-remang kelihatan ya. Itu insya Allah akan jadi musola serbaguna majelis ar raudah Namanya musola serbaguna itu nanti adalah Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah. Luas bangunan 20 kali 20 dua lantai. Jadi 800 meter persegi kurang lebih. Lantai atas untuk ibu-ibu, lantai bawah untuk bapak-bapak. Kenapa saya bangun itu? Satu, Jumat malam Sabtu majelis yang kami bina itu sekarang tempatnya yang tiga lantai udah nggak muat, suka nutup ke jalan, maka perlu perluas perluasan. Alhamdulillah tanah di samping dijual luas 1200 meter persegi kurang lebih. Harga 2M 650 juta. Saya beli tanpa uang, utang dulu. Waktu itu dikasih waktu satu hari bayar DP 200 juta. Kemudian dua bulan melunasi DP yang satu mil, miliar. Kemudian sisanya dibayar diangsur selama satu tahun. Alhamdulillah tidak sampai dua bulan Yang satu miliar sudah lunas Sisanya masih ada waktu untuk ngangsur selama satu tahun Lah sambil nunggu ngangsur Kan sayang ini ada teman yang udah ngasih bantuan Ya Orang kerja keras kita juga udah maksimal. Masa tanah cuman dianggurkan nunggu lunas. Saya nggak mau seperti itu. Saya pengen agar tanah ini segera dimanfaatkan dan segera pahalanya mengalir dengan deras. Makanya saya gambar mati-matian. Alhamdulillah dibantu teman-teman dari Jogja. Gambarnya sudah jadi. Insya Allah 1 Juni bangunan yang ada di tanah itu saya robohkan dan segera akan dibangun. Teman-teman saya nanya lagi, Hah? Kok ha kenapa? Lah ngangsur yang 1 M 650 juta aja belum, kok sudah bangun bangunan yang diperkirakan biayanya kurang lebih 3 mil miliar. Jawaban saya moh mikir. Ojo mikir. Nanti kalau mikir mumet, kalau mikir mumet. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Oh cuman totalnya cuman 5 mil miliar. Cuman 5 miliar sedikit nggak banyak. Nah terus caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah saya akan sering nulis buku, saya akan buat ceramah-ceramah keagamaan dalam bentuk DVD dan saya akan buat CD audio Tahadroh Sufi klasik yang semua itu nanti akan kita gunakan perjuangan sehingga kalau nantinya ada seribu, dua ribu, tiga ribu Teman saya mau ngumpul Mau pinjem tempat Gak usah bingung tempatnya Tempat ini silahkan dipakai Kasih saja pertemuan jamuna boleh Pertemuan jamuri boleh Pertemuan jimat kalimosodo boleh Pertemuan hadroh brigif boleh Pakai tempat itu Milik kita bersama Siap? Karena itu caranya gampang yang pengen ikut andil nanti sebelum majelis berakhir ada teman-teman saya yang akan keliling sebelum majelis berakhir. Yang berminat beli saja. Harganya 50 ribu. Jenengan mau bayar 200 ribu boleh. Mau bayar 1 juta juga boleh. Mau bayar 1 miliar juga boleh. Ya. Dan buku-buku yang lain. Di luar sana ada buku-buku yang yang lain. Kalau buku yang saya sediakan pada siang hari ini habis, semua buku yang ada ya, bukan cuma judul ini, habis, maka dana untuk membangun satu Juni gak usah minta sama orang lain. Karena kalau buku ini habis yang hari ini, buku syukur dan buku-buku saya yang lain, itu saya hitung kira-kira insya Allah penghasilannya di atas 250 juta. Itu cukup untuk mendirikan fondasi ambekan dua bulan, dua bulan saya kerja keras lagi. Siap atau enggak siap? siapnya melempem nih. Ya kalau udah giliran beli buku siapnya melempem. Siap atau enggak siap? Siap. Ya pokoknya begitu. Ini dari saya hadiah buat Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Simbolis dulu, Bib. Ya. Boleh pinjem, Bib? Boleh pinjem bukunya? Oh ya. Habis dihadiahkan dipinjem. Syukur. Ini kita akan bahas ya. Lihat anginnya datang atau nggak datang anginnya? Yakin sama Allah atau nggak yakin? Hmm, makanya 5 miliar itu kita punya Allah. Jangan bilang, "Beb, itu jenengan kalau saya lain." Nah, ini kurang ajar ini. Ini kurang ajar. Tuhan kita sama, Allah Rabbul Alamin. Jadi kalau minta pada zat yang sama ya hasilnya sama. Syaratnya cuma satu, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur bahagia tanpa henti. Bahagia itu sangat sederhana. Bisa kita dapatkan saat ini juga dan di mana saja kita berada selama mau mensyukuri apa yang ada. Pertanyaan kepada hadirin semuanya. Siapa yang masih sering sumpek-sumpek coba nggak usah angkat tangan. Yang masih sering sumpek-sumpek tidak usah angkat tangan. Yang sudah jarang sumpek coba angkat tangan. Jarang sumpek. Yang masih sering masih sering ngeluh, yang masih sering ngeluh coba tidak usah angkat tangan. Yang jarang ngeluh coba angkat tangan. Yang masih sering protes kepada suaminya coba tidak usah angkat tangan yang hampir tidak pernah protes kepada suaminya, coba angkat tangan. Dikit, dikit kan? Ada tapi di dikit. Yang merasa masih masih masih jadi orang miskin, tidak usah angkat tangan. Yang sudah merasa bisa merasa sugih, coba angkat tangan. Sugih. Saya mongkrosodok, gak apa-apa. Yang sudah bisa merasa sugih, coba angkat tangan. Kan begitu. Pertanyaan saya, yang sudah bisa merasa punya kaki, coba angkat tangan. Merasa punya kaki, coba angkat tangan. Yang punya kaki tapi tidak kroso, gak usah angkat tangan. Loh, kok gak angkat tangan semua? Yang punya kaki tapi tidak kroso, coba tidak usah angkat tangan. Jadi ini nggak punya kaki semua. Kenapa saya nanyanya begini? Saya ceramah di beberapa tempat nyoba mikir. Pak, Pak, yang jauh di sana, Pak. Nanya, Pak, kalau misalnya jenengan lumpuh 20 tahun, enak atau enggak enak? Ibu lumpuh 20 tahun, enak atau enggak enak? Kalau siang hari ini tiba-tiba bisa jalan, senang atau enggak senang? Ada rosonya enggak? Kroso apa? Punya? Nah sekarang punya kaki atau tidak? Kroso atau enggak? Enggak. Enggak kroso. Kalau dari lumpuh bisa jalan kroso. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa, saya punya kaki. Betul? Tapi kalau kita tiap hari jalan punya kaki ini tidak tidak kroso, rasanya cuman biasa-biasa saja. Kenapa begitu? Karena kita belum syukur, belum syukur. Buku ini isinya cuman cerita-cerita. Isinya cuman cerita. Saya mau sampaikan cuman satu cerita saja untuk majelis ini. Insya Allah berkah, insya Allah manfaat. Karena waktu udah menunjukkan pukul setengah sebelas lewat sepuluh menit. Kalau saya tidak salah. Jam yang pojok sana itu jam istiwa atau jam bener? Judulnya nomor satu Kesabaran seorang ayah Siapa di sini yang masih punya ayah Coba angkat tangan Yang masih punya ayah coba angkat tangan Dah ya Dengarkan cerita ini baik-baik Dengarkan cerita ini baik Baik Suatu sore seorang ayah bersama anaknya Saya ringkas yang baru saja selesai dari kuliah, lulus ujian, lulus wisuda, ayah ini duduk sama anaknya di depan rumah. Duduk sama anaknya di depan rumah. Eh, tiba-tiba ada burung gagak terbang. Burung gagak terbang. Kemudian si ayah nanya kepada anak, "Nak, itu apa?" Anaknya jawab, Burung gagak, Pak. Anaknya ini sarjana S1. Burung gagak. Nah, ayahnya mendengar burung gagak diam sebentar terus nanya lagi. Itu loh, nah itu apa? Maka anaknya mikir, oh mungkin bapak saya nggak denger. Maka dikeraskan burung gagak, Pak. Setelah anaknya jawab, bapaknya lihat ke atas lagi ngomong, "Itu loh, nah itu. Itu apa?" Anaknya ngomong burung gagak pak, burung gagak. Begitu anaknya ngomong agak keras sama agak jengkel, maka ayahnya nanya lagi, nah itu loh yang terbang warnanya hitam itu, itu apa? Maka si anak jengkel nggak kepalang, langsung teriak, Pak, saya ini nggak paham sama bapak. Dari tadi nanya itu apa, itu apa, itu apa. Sudah saya kasih tahu, itu burung gagak pak. Bapaknya diem masuk rumah. Keluar bawa buku catatan harian atau apa itu? Diary. Oh saya itu kalau ngomong nanti keliru bahasa Inggrisnya kan ya. Diary atau diary ya, apa itulah pokoknya buku catatan hari harian. Dibuka sama bapaknya dibuka. Terus nyuruh anaknya baca, "Tolong kamu baca." Begitu anaknya baca langsung berdek. Berdek anaknya. Kenapa? Karena di buku itu tulisannya begini. Hari ini genap anak lelakiku berusia lima tahun. Hari ini hari ulang tahun anakku yang kelima. Jadi udah berapa belas tahun yang lalu kan? Hari ini genap anakku berusia lima tahun. Hari ultah anakku yang kelima. Aku duduk bersama anakku di halaman rumah. Tiba-tiba burung gagak terbang. Anakku pun nanya, Papa itu apa pak? Umur lima tahun. Pak, itu apa? Aku jawab, burung gagak, nak. Burung gagak. Sudah ku jawab burung gagak. Anakku nanya lagi, itu loh pak, itu apa? Maka aku jawab, burung gagak, nak. Burung gagak. Anakku nanya lagi, itu loh pak, itu apa? Aku jawab, burung gagak. Demi menyenangkan hati anakku 25 kali anakku nanya pertanyaan yang sama. Nak, Pak itu apa? Aku jawab burung gagak, Nak. Ku jawab dengan penuh cinta sampai dia puas. Anaknya baca begitu langsung berdek. Terus bapaknya ngomong, "Aku lagi kok peng papat wis buat bentak-bentak." Aku lagi kok peng papat wis buat bentak bentak. Nanya nih nanya. Orang tua kalau semakin tua semakin menyenangkan atau semakin ribet? Loh, kurang ajar apa? Jawab loko ribet. tuh. Ya? Semakin ribet. Ruwet atau enggak ruwet? Jujur saja, jujur. Ruwet atau enggak ruwet? Nah, ini yang ngomong sudah tua belum? Orang rumongso tuh. Manusia itu memang kalau semakin nambah usia semakin banyak pengennya, semakin banyak polanya gitu kan? Biasanya anak sabar atau nggak sabar? Nggak sabar. nggak sabar. Nah, kalau ternyata orang tua itu meninggal dunia, enak atau nggak enak? Merdeka gitu. Enggak. Nangis. Rumahnya jadi sepi atau nggak sepi? Ada rasa hilang atau nggak hilang? Jadi yang jenengan kangen nih apanya? Ya ruwetnya itu. Yang dikangen itu ya bentak-bentaknya itu. Yang dikangeni ya marah-marahnya itu. Kalau udah marahnya hilang, ruwetnya hilang, rumah jadi sepi. Jangankan meninggal dunia, pergi keluar kota dua minggu. Rasanya sepi luar biasa. Nah sekarang mumpung orang tuanya ada, ya syukurono. Alhamdulillah. Jangan ngeluh. Jangan nggak ngeluh. Wah, bapak saya itu ruwet lah biyen ki awakmu ruwet apa ora? Kaken pola apa ora? Dulu kita waktu kecil kira-kira pola atau enggak pola? Ruwet atau enggak ruwet? Siapa yang dulu tiap jam 2 malam, jam 1 malam enggak nangis angkat tangan? Enggak ada, semua nangis. Eh, eh, semua nangis. Itu kira-kira suaranya enak atau enggak enak? Enggak enak, tapi jenengan di, digendong sama ibu atau enggak? Kalau ibu enggak bangun, bapak kira-kira siap gendong atau tidak? Siap digendong tuh sama bapak. Sekarang saya mau nanya, ketika kita lapar yang keliling cari duit siapa? Bapak, lah kira-kira keliling cari duit itu capek atau enggak capek? Lah kita waktu kecil ngapain? Tidur, makan permen, lari, pencolotan. Bapak marah, penak ya bapakmu yo, pencolotan neng omah, rok kepanasan, bapakmu kilo keluyuran terus. Ada bapak yang ngomong gitu? Tidak ada. Lah sekarang kenapa kita tidak bisa berbuat yang sama? Mensyukuri orang tua. Biarkan orang tua kita nyantai. Kita yang keluyuran, keliling kemana-mana. Cari harta sebanyak-banyaknya. Barokah untuk bahagiakan orang tua. Itu loh caranya mensyukuri keberadaan seorang ayah. Atau keberadaan seorang i, ibu. Nah buku ini isinya cuma cerita-cerita seperti itu. Lonceng buku syukur selesai. Nanti yang berminat di akhir majelis akan diedarkan silahkan beli atau beli di luar sana. Ini sementara hadiah untuk Habib Muhammad bin Husin al Habsi. Hadirin, masih ada satu lagu. Tapi lagu itu nanti bareng sama doa ya. Bareng sama doa. Judulnya Al-Madad. Sebelum sampai di situ, saya pinjam wirelessnya bisa? Ngapunten, saya mau ke sana sebentar boleh? Tes, cek. Rasanya jauh nggak enak. Mau balik ke sini juga boleh. Assalamualaikum. Wilujeng. Sehat Bu? Bapak-bapak sehat? Jadi cinta sholawat enak atau nggak enak? Jadi pecinta maulid enak atau enggak enak? Di sini ada bedanya kaya sama miskin atau tidak? Semuanya sama atau sama? Kira-kira kalau kita berjuang terus begini setuju atau enggak setuju? Sanggup atau enggak sanggup? Walaupun snacknya cuman itu malkis abon sama air putih. Jenengan atau enggak ikhlas? Ikhlas atau tidak? Ikhlas. Kepanasan ikhlas. Mohon maaf, saya semalam sudah nyuruh teman-teman saya untuk nutup ini, nutup yang situ. Tapi karena saya tinggal ke Malang, gak ditutup. Jadi minta diserendek itu teman-teman saya. Tolong dimaafkan ya. Yang belum sempat nutup, tolong dimaafkan. Insya Allah nanti 9 Agustus tidak akan kepanasan. Soalnya Ba'dal Isya. Insya Allah tidak akan kepa kepanasan. Bapak Ibu, sekarang kita akan ambil sesi curhat umat. Curhat umat. Ada yang mau curhat enggak ini? Mau mencurhatkan masalah-masalahnya khususnya tentang ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang pengen ngomong enggak ini? Silakan maju aja ke sini soalnya wifi-nya wirelessnya nggak nyampe nanti. Monggo Pak. Ngapunten. Bu, yang hijau-hijau itu dari mana itu? Ngawi. Ngawi. Oh maaf tadi Ngawi belum saya sebut. Ngawi mana Ngawi? Oh iya, Sukarjo belum katanya, Sukarjo. Maklum, umurnya 40 tahun, udah mulai pikun. Monggo Pak, pun sinten biar yang lain tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekaan saya bernama Mulyadi dari Lalung, Karanganyar. Yang ingin saya sampaikan itu sejak saya itu hadir di Araudah tempat majelis yang Habib Novel eh, bimbing atau Habib Novel pelihara saya itu akan menanyakan biar diketahkan nggak apa tapi dalam hati saya ingin saya sampaikan saya itu di rumah eh, dalam tiap tahun yaitu mengadakan yang disebut kalau umumnya itu rasulan atau sedekah bumi itu saya itu yang ditugaskan untuk menyembelih kambing lah itu menurut Habib Novel bagaimana dan apakah itu termasuk bid'ah atau musyrik itu mohon diterangkan atau dijabarkan kalau ada manfaatnya ya saya teruskan tapi kalau banyak mandorotnya bagaimana solusinya wong saya itu sebagai penjembelihnya ya. Boleh itu saya mohon dikasih tahu Iya. untuk diri saya maupun semua para jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mau nanya Pak, ya. sedekah bumi itu maksudnya bagaimana? Biar yang lain paham. Kalau yang sudah-sudah itu dari turun-temurun itu para eh, sesepuh sesepuh itu tiap tahun mengadakan sembelian kambing. Nah, terus kambingnya setelah disembelih diapakan? Dimakan, ya dimasak yang... dulu tapi oh. dimakan. Dimasak, setelah dimasak terus dimakan. Dimakan bersama-sama sekampung. Sekampung. Iya. Niatnya buat apa? Ya niatnya ingin selamat begitu. Iya. Terus me memasaknya, makannya di mana? Ya di tempat sesepuh kampung. Sesepuh kampung di rumahnya maksudnya. Iya, di rumah. Siap, makasih saya jawab. Iya. Nah kasih. Yeah. Terima kasih. Monggo lenggah lagi, Pak. Nyembelih kambing itu boleh-boleh saja. Betul. Karena kambing halal di dimakan selama nyembelihnya baca bismillahirrahmanirrahim dan nyembelihnya sekali potong selesai. Kalau krek krek krek krek nah itu nggak boleh. Sekali potong selesai. Kalau sekali potong selesai berarti daging kambingnya udah nggak najis kan ya, halal bukan bangke ya, halal. Kalau halal terus dimasak, dimakan bersama, boleh atau nggak boleh? Boleh. Nah cuman yang jadi masalah, nah ini dikasih nama, namanya sedekah bumi. Besok saya akan buat sedekah langit. Paham? Nama itu nggak jadi masalah, yang penting niatnya, yang penting niatnya. Niatnya mungkin minta sama Allah, ya Allah, berkat sodakoh ngasih makan kambing tetangga-tetangga ini, semoga buminya ini memberikan hasil yang baik, panennya ba bagus, tikusnya menying menyingkir, kemudian tidak timbul wabah e, hama dan lain sebagainya. Buminya biar tidak goncang, goncang, biar tidak ada gempa bumi. Innamal a'malu bin niat. Amal tergantung niatnya. Nyembelih kambing dibagi-bagikan termasuk sedekah. Sedekah tawasul dengan sedekah itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tawasul dengan sedekah berarti tawasul dengan amal soleh. Nah, ngasih makan orang itu amal soleh yang luar biasa. Apalagi ngasih makannya kam, kambing. Karena Rasul pernah bersabda, Ayuhan nas, at am afsus salam wa at'imut ta'am wa salli bilal wa nasniyam tadkhulul jannata bis salam hei umat manusia tebarkan ucapan salam kemudian kasih makan orang setelah itu bangunlah salat malam maka kalian akan masuk surga dengan iringan ucapan salam selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan maka itu boleh-boleh saja kalau diniati yang bagus jadinya sunnah. Tapi kalau niatnya engkau yang akuran nyembelih wedus, wah geger ki. Mesti engkau panenku gagal. Mengki mesti engkau ki ono gempa bu, bumi. Kalau punya keyakinan seperti itu, ini keyakinan yang salah. Jangan khawatir, jenengan kalau mau nyembelih tidak nyembelih waktunya gempa bumi tetap gempa bumi. Tapi kalau jenengan nyembelih, insya Allah ada bentengnya. Sehingga nanti mau gempa bumi selah, selamat. Ada perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena meninggalkan adat, takut terjadi yang buruk. Itu keyakinan bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mengambil pertanda baik, itu sunnah Nabi tapi kalau takut kepada pertanda buruk, itu namanya kemusrikan yang tersembunyi. Makanya jalankan tanpa rasa takut ketika meninggalkannya. Alhamdulillah tukang sembelihnya ahlus sunnah wal jamaah insya Allah baca milah dan nyembelihnya insya Allah dengan penuh cinta tidak langsung dibanting diwogrok oh, ogrok amin Allahumma amin makasih ibu-ibu ada yang mau nanya saya Sini. ya Beb Mana, mana, mana? Oh di atas. Oh pindah ke atas dulu. sini. Yang di atas. Di sebelah mana? Sini, Fit. Oh iya. Wah yang nanya ini. Uh, ngeri. Bu Ika yang nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, Sesekali curhat ya tapi. Oh, sesekali curhat. Boleh, Bu. Sekali, dua kali, tiga kali, setiap kali juga boleh. Mewakili umat. Jadi gini, Bip, Belakangan ini kan di di broadcast, di SMS, di BBM rame mendiskreditkan seseorang, mengatakan bahwa beliau beliau muslim tapi nggak perlu disolatkan, beliau wah macam-macam, pokoknya serem-serem. Ketika saya menyampaikan ke beliaunya pembroadcast gini, istighfarlah jangan disebar belum tentu itu benar hmm. tapi alasannya ini jihad ini jihad katanya wala daripada jari-jari kita dipakai untuk nyebarkan yang begitu mendingan untuk yang baik-baik saya katakan seperti itu hmm. cuman ya akhirnya kan salah tangkep kita jadi berantem kita jadi macam-macam nah saya kira nggak cuman saya banyak diantara jamaah yang saat ini hadir juga sering terima SMS SMS yang begituan karena sekarang kan lagi masa-masanya pilpres ya pip ya, menyikapi yang begini peripun eh, dosakah kita kalau ikut membroadcast yang seperti ini eh, terus mainkan apinya pripun pip mohon nasihatnya pip, Matur yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh saya mau nanya di sini yang yang akan milih Pak, pro Pak Prabowo siapa angkat tangan yang akan milih Pak Jokowi siapa angkat tangan yang akan milih Habib Novel coba angkat tangan. Pak, saya untung gak ikut tahun ini Pak. Kalau saya ikut tahun ini semua calon itu gulung tikar semua insya Allah. Nyatanya milih saya semua nih tadi ya, polling cepat. Di sini ada pendukung Pak Prabowo, di sini ada pendukung Bapak Jokowi Widodo, di sini ada pendukung presiden yang belum mengumumkan ya kan? Ada entah siapa Abu Rizal Bakri, entah Habib Novel, entah siapa lagi nanti akan muncul wallahu a'lam jadi buat saya nanti presidennya siapapun ya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak bisa memakmurkan Indonesia raya kalau tidak bisa mempersatukan Indonesia Bahaya, makanya saya nggak mau ngurusi presidennya siapa, calonnya siapa. Yang mau saya urusi agar teman-teman saya sholatnya baik, puasanya baik, zikirnya baik, baktinya sama orang tua baik, sedekahnya baik, akidahnya baik. Jelas? Itu sikap politik Novel bin Muhammad al-idrus. Tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Tapi karena umat saya, teman-teman saya ini macam-macam toh ya. Ada yang PDIP, ada yang Golkar, ada yang PKB, ada yang Nasdem, ada yang apalagi Demokrat, ada apalagi coba sebutkan. P3, apalagi aku ora hafal soalnya. Hah? Gerindra apalagi? PKS apalagi? Wes pokoknya yang P dan lain sebagainya. 12 partai itu kan ya. Ini putih, biru, kuning, abu-abu, hijau, macam-macam ini. Merahnya nggak ada tapi ini. Merahnya belum, karena yang buat bukan saya, Bu. Merahnya oh karpet. Jilbab. Semua ada di sini, semua ada di di sini. Karena teman-teman saya banyak mungkin beredar SMS broadcast yang tidak sehat, tidak sehat. Macam-macam, contoh ya, contoh. Bu, pernah buka handphonenya suami? Pernah buka-buka handphonenya suami? Tanpa izin? Pak, pernah buka handphonenya istri? Tidak pernah. Kenapa nggak pernah? Hmm, Bapak tahu bukan haknya nggak perlu dibuka. Buka. Kalau ibu suka buka handphonenya bapak tanpa izin. Diizinkan kan kalau mau dibuka silakan. Kalau tanpa izin namanya apa? Namanya maling. Pencuri informa masih Nanya pada ibu-ibu sekalian, pernah enggak ketemu SMS bunyinya begini? Mas kangen. Lama enggak ketemu. Tak tunggu di kamar biasanya ya mas. Pernah enggak SMS yang mirip gitu? Pernah enggak? Nah, terus jenengan bagaimana? Grek. Grek. Wow. Waduh. Suamiku. Dengan siapa ini? Manggilnya mas-mas kangen di kamar seperti biasanya. Kebetulan tanggalnya, tanggal SMS persis ketika tanggal suami jenengan pergi keluar kota. Nanya, curiga atau langsung menuduh? Panas atau umum? Panas atau umum? Meluap. Umum sampai ngumpal-ngumpal gitu ya. Mulai hatinya rusak, hatinya ru rusak. Gara-gara apa itu? S M S. Yang ngirim siapa? Ora ceto. Namanya ada, tidak ada. Kalau yang ngirim namanya nggak ada, nggak cetok, tidak ada yang bertanggung jawab, itu pasti setan selesai. Itu pasti setan. Karena kalau manusia mesti ngomong Habib Novel. Nah, ini manusia ini. Ya kan? Jeng Ayu dari Semanggi RT sekian, RW sekian, rumah warna ini. Cetok, itu manusia. Nah setiap SMS yang pengirim yang gak cetok Jangan ditanggapi apapun itu SMS-nya Contoh Jangan pilih presiden yang di masa lampau pernah membantai rakyat Wah Banyak ada? Banyak ada? Banyak Jangan pilih presiden yang Islamnya belum cetok Ada enggak? Ada enggak? Loh kok kita ikut-ikut baca melu-melu broadcast, broadcast semua? Dusone PNDW. Karena itu namanya menyebarluaskan sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya. Itu namanya menyebarkan fit. Nah, Sekaligus itu namanya mengadu domba. Sekaligus itu namanya menggun anjing yang begitu haram hukumnya dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Cukup jelas? Jelas. Jadi kalau saya nanti pilpres jangan khawatir, presidennya siapapun kita doakan jadi orang yang benar. Amin. Ya. Pilihan Habib Novel siapa? Rahasia. Rahasia. Wong waktu pilihan DPRD DPR kemarin saya udah niat nyoblos nggak sempat nyoblos kok. Tak niati nyoblos naik mobil kebut-kebutan. Eh di tengah jalan kena macet 4 jam. Karena kena macet 4 jam akhirnya nggak bisa nyok, nyoblos. Pengennya nyoblos tapi dibuat sama Allah nggak bisa nyoblos. Dan nanti pilihan presiden ya urung tentu iso nyoblos sok mikir saiki. Lah mikirnya kapan? Mikirnya nanti kalau dibilik suara, suara. Saya mau ngasih opsi nomor 3, boleh? Opsi nomor 3. Lah kalau pas waktunya pilpres tiba-tiba Indonesia bareng gempa bumi. Nah, buatan Pak Fakhrudin. Pas waktunya pilpres tiba-tiba Indonesia bareng gempa bumi. Jenengan mau milih siapa? Milih? Milih? Allah. Nah makanya dari sekarang pilih saja Allah. Nggak usah milih yang lain tekuni zikirnya tekuni sholatnya tekuni puasanya tekuni sedekahnya tekuni sholawatnya nanti kalau disuruh pemerintah milih tinggal jalan kemudian masuk bilik suara bismillah gusti ya Rabbi tolong beri saya petunjuk pek pek di sing apik sing endi selesai Loh kok ruwet milih iki, ruwet milih iki padu antara muslim yang satu dengan muslim yang padu antara ahlus sunnah wal jamaah yang satu dengan yang lain. Tiru nih bapak-bapak yang ada di belakang saya ini, TNI Polri. Netral itu harga mati. Maka untuk ahlus sunnah wal jamaah di majelisnya, di pengajiannya, netral itu harga mati. Setuju, setuju, setuju? Habibnya galak. Makasih Bu, selesai ya. Yang lain? Silahkan. make Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hijib dari pemberi syafaat Karanganyar. Karanganyar, Karanganyar. Banyak nih Karanganyar, Bu. Begini, Beb. Saya ini kebetulan dari pemberi syafaat Karanganyar. Syiar saya ke Alusina Wal Jamaah sering mengajak kepada anak-anak muda untuk membentengi akhlak-akhlak yang tidak benar, Beb. Waduh. Tapi kebanyakan saat ini kita diserang, dihujat sama dari teman-teman sendiri, Beb. Katanya itu maksiat, katanya mengajak anak-anak muda tidak benar, keluyuran tiap malam, Beb. Tolong mohon untuk mensikapinya, Beb, dengan adil dan arif. Maturun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang, memang ya, yang namanya mau mau berbuat baik itu kalau nggak ada setan tambah itu tandanya elek. Jadi orang kalau mau sholat dibot-boti TV, lah itu orang baik. Orang mau sholat terus kok bojo goda. Lah ini kadang bojo suka jadi setan kan goda. Engkau se linggan karaku se kapan waktunya meneh. Ini bojonya jadi se setan. Itu berarti suami yang baik. Kadang waktu mau sholat ada saja yang goda. Pertanda kita apa? baik. Lah kita mau ngajak orang untuk berbuat baik. Kok ada yang mencaci, memaki, menghina, kalau kata Mbah Yai Asrori, itu tandanya tanduranmu pupuknya banyak. Nah kalau pupuknya banyak nanti su subur. Karena itu kata Mbah Umar, yang kue dipai doang rapopo. Luweh becek dadi sing dipai do ketimbang dadi sing do. Lebih baik kamu jadi orang yang dicaci, dimaki daripada jadi orang yang mencaci, yang memaki. Sing penting awak muli ajlillah Lakukan semuanya karena Allah. Itu nasihat beliau kepada saya. Kalau kamu udah karena Allah, jangan khawatir. Yang gak karena Allah, gak karena Allah. Yang misui, maido, musui. Yang gak karena Allah, otomatis akan tumbang dengan sendirinya. Dan orang yang udah tujuannya Allah, gak usah bingung. Cacian, makian, hinaan, fitnahan, himpitan, permusuhan. Dari siapa? apapun. Sikapi saja dengan mesem. Kemudian, yuk sesok malam minggu melu yuk sisan tak traktir. Ya bu, ini sekarang aneh. Memang ada orang tuh aneh. Kalau anak muda tongkrongan di Slamet Riyadi, nggak ada yang protes, betul? Tapi kalau anaknya diajak pengajian, protes. Bengi-bengi keluyuran. Malam-malam keluyuran. Buat lego sedikit. Kalau emang anaknya itu di tangan orang yang bisa dipercaya, Ah, biarkan keluar. Nah kalau jenengan risau sebagai orang tua, yo meluo. Kalau risau, yo melu anakmu gitu loh. Kawal anaknya, jangan anaknya disuruh jalan sen sendiri. Jawabannya begitu, Pak. Biar jenengan gak ragu, Uang anak jenengan seneng. Sebagai orang tua kan mau nyenengkan anaknya. Nanti anak jenengan kalau seneng jenengan juga seneng. Yuk jenengan ikut bareng sama saya sebagai orang tua. Insya Allah beres. Tujuh. Satu lagi terakhir dari ibu-ibu. Udah? Nggak ada ya? Bawah ada. Oh ya tuh di sana. Kasih mic. Jaket hitam, baju serba putih. Maju mbak, maju mbak. Kasih mic tolong mbak. Ini dari kalangan muda, dari kalangan muda. Yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang kalangan muda. Silahkan Mbak, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah, saya dari Sukoharjo, Bib. Mbak Indah dari Sukoharjo. Iya. Jih, lanjut. Di sini saya mau bertanya, Bib. Mm -mm. Saya punya uh, rekan, mm -mm. dia tuh pernah mengeluarkan statement mm -mm. bahwa kalau yang dikatakan maksiat itu dimana kalau kita e, merasa tertekan. Tapi kalau kita merasa nyaman itu never mind, alias enggak apa-apa. Kalau kalau kita apa? Merasa nyaman. Maju naik, naik, naik, naik, naik. Biar suaranya enggak putus-putus. Yang namanya maksiat. Iya. Melakukannya karena tertekan itu maksiat. Iya, tapi kalau nyaman tuh katanya ya enggak apa-apa gitu toh, ah. Bib. Nah, terus <laughs> terus Lanjut, lanjut, lanjut. Terus Bib, itu kan rekan saya kan orangnya baik ya, hmm. suka membantu menyembuhkan trauma. Ya contohnya saja yang suka kayak ya suka melakukan itu. Hmm. Nah, terus tapi caranya tuh kita mendekati dengan niat tidak mengulangi lagi. Nah, itu tepat atau tidak, Bib? Saya mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kasat intel di sini. Ini pelecehan seksual terselubung. Ya, ya. ya pelecehan seksual terselubung. Sekarang lagi marak-maraknya kan pelecehan seksual. Ngomongnya begini, kamu sama saya nggak apa-apa. Kan kita sama-sama nyaman. Nggak apa-apa. Oh, nyaman. Kalau nyaman itu ada ridho Allah di sana. Enggak maksiat. Kalau maksiat itu tertekan, takut. Nah, itu tuh maksiat. Ini mohon maaf ya kalau bahasa kasar saya wendeng. Hah? Iya, ini ini penyesatan tingkat ting, tinggi. Tidak ada judulnya yang haram jadi halal gara-gara nyaman. Lah yang mabuk itu semua ditanya, mabuk nyaman? Pol. Mendem nyaman? Pol. Jenengan begini nyaman, Paul. Justru saya kalau tidak maksiat itu nggak nyaman, begitu. Ahli maksiat itu akan sangat nyaman dengan maksiatnya. Hanya orang-orang yang beriman ketika bermaksiat hatinya tidaknya nyaman. Jadi tidak ada alasannya boleh untuk yang haram karenanya nyaman. Yang kedua, kalau cuman sekali nggak mau ngulangi lagi. Loh, lah terus yang mati terus bi. Setannya pinter, bisa antok wae baru kita tobat, ora meneh. Lepas ngono terus mati terus piye? Terus bagaimana? Kan gitu. Ya, kalau mati terus bagaimana? Lepas ngono konangan terus piye? Konangan orang banyak terus bagaimana? Pisan tok tapi remuk. Sekali tapi hancur selama lamanya. Sekali maupun setengah kali, seperempat kali tidak boleh. Yang haram tidak boleh dilakukan apapun alasan Ya. Lah kalau udah terlanjur, malai. Nah lain. Udah kejegur, udah kepleset bagaimana? Yo ya tobat, to mintalah ampun, istighfar lah. Cukup jelas? Sekarang jam setengah 12 kurang 15 menit, kita akan bersama-sama berdoa ya, berzikir sambil teman-teman saya jalan mengedarkan buku yang mau membeli nanti silahkan beli buku syukur. Kalau buku yang lain nanti bisa dibeli di pintu keluar ya Pintu keluar masing-masing Dengarkan dulu baca qasidah Al-Madad Dari Ustadz Syekh Ali كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل وما شاهد العاشقين kita الأكداس لأجل Sehah wal Afiah dimohon maju ke depan. Ibu Sehah wal Afiah. Saya mau kasih hadiah untuk Ibu Sehah wal Afiah. Bu Ari tolong maju ke depan bersama Ibu Sehah wal Afiah. Lewat sini nggak apa, Bu? Monggo Bu, mriki Bu. Depannya murid-murid jenengan sama sahabat-sahabatnya. Ibu Sehah wal Afiyah ini saya anggap salah satu tokoh yang bisa berbaur dengan anak muda. Masih ada yang lain, tapi salah satunya yang bisa berbaur dengan anak muda dan semangat dari dulu menghidupkan Al-Quran dan solawat. Beliau bersama bunyai-bunyai yang lain. Ya, bersama bunyai-bunyai yang yang lain. Nah, Bu Ari ini mewakili teman-teman saya dari Raja. Raja itu adalah relawan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saya hadiahkan kepada Bu Ari satu, kepada Bu Sehah satu. Hadiah yang buat Bu Sehah yang besar mana? Bawa ke sini sekalian. Ini Bu Ari, tolong dibuka. Bu Sehah tolong dibuka. Dipakai. Dipakai, dipakai. Pakai aja Bu, pakai. Enggak usah dibaca. Pakai, pakai, pakai. Pakai, pakai. Pakai, pakai, pakai, pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai. Ayo, Vi. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dipakai. Nah, kamera kamera. Bu Sehat tolong ngadep kiblat. Ngapunten ngadep kiblat. Tolong di belakang dibaca tulisannya Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah Sehah Mania. Ini kalau Syekh Mania udah banyak, betul kan? Nah, dari kalangan putri harus ada Sehah Mania dan mania-mania yang lain gitu loh. Jadi biar kelihatan ceweknya bagaimana gitu ya remaji ahlu sunnahnya bagaimana. Dan ini hadiah dari saya dan teman-teman saya, keluarga saya atas lahirnya cucu pertama Ibu Sehat Walafiah. Semoga jadi cucu yang menyenangkan orang tuanya dan menyenangkan kakek neneknya ilayomil kiamah. Amin. Allahumma. Satu lagi hadiah untuk teman sahabat apapun namanya ini Habib Muhammad bin Husin Al-Habsyi hadiah yang pertama selendang dari Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hadiah yang kedua tolong ke sini maaf ngadunya sak kecekele beliau barusan dapat anak anaknya dikasih nama Ali anaknya dikasih nama Ali ayahnya namanya Muhammad jadi Ali bin Muhammad bin Hussein, ini hadiah dari saya, teman-teman saya, keluarga besar saya Ar-Raudhah. Semoga barokah. Amin. Alhamdulillah majelisnya berkah bisa ngumpul semua ya. Nah, sebelum nanti ditutup doa terakhir Pak Umar, sekarang kita akan doa bersama ya. Mari bersama-sama tirukan saya. Tirukan saya ya. Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله Saya bersaksi Tiada Tuhan kecuali engkau Ya Allah Saya bersaksi Bahwasannya Baginda Muhammad Adalah utusanmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, ya Allah. Ya Allah Tolong ampuni hamba Tolong ampuni hamba Ya Allah Hamba berlepas diri Hamba berlepas diri Dari semua Ikatan dan perjanjian Kepada selainmu Ya Allah Hamba hanya berjanji setia kepadamu hidupku untukmu matiku untukmu kebangkitanku untukmu hanya kepadamulah kami mengabdi ya Allah ya Allah hidupkan hamba dengan la ilaha illallah wafatkan hamba dengan La ilaha illallah Masukkan hamba ke dalam kubur Dengan La ilaha illallah Kumpulkan hamba di alam kubur bersama ahli La ilaha illallah Bangkitkan hamba Bersama kelompok La ilaha illallah Berkumpul dengan pemimpin Ahli La ilaha illallah Masukkan hamba Kedua orang tua hamba Pasangan hidup hamba Anak keturunan hamba Sahabat-sahabat hamba Orang-orang yang berbuat baik Kepada hamba Ke dalam surgamu ya Allah dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Ya Allah inilah doa hamba dan teman-teman hamba Ya Allah tolong ampuni kami semua Tolong ampuni kami semua Tolong ampuni kami semua Tolong maafkan kami semua ya Allah Tolong maafkan kami semua ya Allah Khususnya orang tua kami ya Allah Ampuni orang tua kami ya Allah Bahagiakan orang tua kami ya Allah Muliakan orang tua kami dunia akhirah ya Allah Panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan ya Arhamar Rahimin Ya Allah Ya Allah Begitu pula dengan pasangan hidup, anak keturunan, sahabat-sahabat kami semua. Ya Allah, tolong jadikan kami selamat dunia, selamat akhirah. Tolong jadikan kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan kami orang-orang yang mulia dunia, mulia akhirah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbi. Di siang hari ini kami tengadakan tangan. Memohon kepadamu Ya Arhamar Rahimin. Jadikan semua yang berkumpul di masjid ageng ini ya Rabb Menjadi orang-orang yang besar dan mulia di dunia hingga akhirah Ya Rabbi tolong berkati kami di bulan Rajab ini Berkati pula kami di bulan Syakban nanti Dan sampaikan kami semua kepada bulan Ramadhan Sampaikan kami semua kepada bulan Ramadhan Ya Rabbi semua yang hadir di sini Jadikan dapat syafaatnya Rasulullah jadikan semua dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi beliau-beliau yang hadir di sini adalah manusia-manusia yang mencintaimu ya Allah mencintai rasulmu ya Allah maka kembalikan dari tempat ini dengan pahala yang besar dari sisimu ya arhamar rahimin Jadikan kami semua berusia panjang sepanjang-panjangnya, sehat sesehat-sehatnya, bahagia sebahagia-bahagianya. fi taatika ya arhamar rahimin. Ma'lutuful afiyah dan akhiri kelak usia kami semua dengan husnil khatimah. Akhiri kelak usia kami semua dengan husnil khatimah. Ya Allah, tolong jangan pisahkan hamba dan teman-teman hamba ini ya Allah. Jangan pisahkan di dunia, jangan pisahkan di kubur dan jangan pisahkan di akhirat. bersamakan kami selalu di dunia dikubur sampai di mu ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahirabbil alamin ala hadina al fatihah iku saisane Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di mutahim wa Masopi Adem Bismillahirrahmanirrahim Allahumma akhrijana min dzulmi min dzulmi wa akrimna Amin mata nabi mata batin kimi masin nabi kimi pasailan nabi bapa pati kawang surung alai nabi kota ini romat kamarohimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa atina min adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka min hammi wa hazani ngajujur kasali wamun batu pene wabuli Unbika menelapati dani ukurinja Amatuan umrona wasri asusatina wakdi kasatina Wa akhir amalina kapi minatu ngatu atu atawati minggu libani adam Ramna wangimin Alam ya mukulai berkursapi kopi ngati nikah Tunggati ngamalal lain kula panangam takati ikhtiyana tawata salam malamunirul kulub nabir kulubana binuri daya tikam tikal kulub tak kulubana Yut bukir ngaripin masolikin masyarakat metakim Cuk nasi koma wakut nal khatimah Anubi kami suil khatimah Beza banget besi tanam naksa pandia naksabandia kata sisi ngudul kodi jilani ronengan Wasallam aini wani sapi Ajamoin amin Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah acara demi acara sudah paripurna saya minta maaf saya tidak bisa berjabat tangan karena saya dari sini ini langsung mau ke bandara Jogja. Ya, saya mau langsung ke bandara Jogja, kemudian ke Surabaya, langsung ke Kalimantan. Mohon doanya biar selamat berkah. Amin. Nah, bagi yang pengen ikut serta di Masjid Ar-Raudhah, langsung saja borong bukunya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.